Seperti kita maklumi, hari ini kita berada di tengah-tengah bulan Rabiul Awal yang biasa kita peringati hari besar Islam dalam rangka peringatan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul pilihan Allah dengan cara meningkatkan takwa kita kepada Allah untuk mensikapi senantiasa berusaha mengikuti jalan-jalan yang sudah ditentukan oleh Allah begitu juga yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah serta berusaha sekuat mungkin untuk menghindari setiap larangan Allah dan larangan-larangan yang memang sudah dipasang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sekali lagi marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sesungguh takwa. Salah satu perintah, salah satu perintah Allah dan perintah Rasulullah sekaligus ini adalah larangan bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa dalam satu kesatuan dan persatuan umat. Saat ini masyarakat ini seperti kita ketahui umat Islam didera berbagai macam permasalahan yang melanda tubuh umat Islam sendiri. Permasalahan ini bisa dilihat menjadi dari dua segi. Yang pertama dari segi dahili, internal, segi ke dalam, yaitu permasalahan yang melanda umat Islam diantara adalah gejala semakin menjauh, nah Semakin menjauhnya umat muslim sendiri dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan melalui senantiasa melarikan diri dari ajaran-ajaran ulama sebagai pewaris Nabi, pemegang estafet untuk menyebarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kita lihat bagaimana orang-orang dengan tenang, bahkan dengan senang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat Bahkan tidak sedikit yang melakukan dengan terang-terangan dan rasa bangga. Lihat telaja kasus-kasus yang terjadi dan menimpa di generasi muda umpamanya. Salah satu di antaranya pertengkaran pelajar, tawuran, pelanggaran kesusilaan, perbuatan zina yang dilakukan secara tidak senonoh, penggunaan obat-obatan yang sebagian besar pelakunya adalah kalangan umat Islam sendiri dan memang itu dilarang oleh agama merupakan sedikit contoh kenyataan yang menunjukkan jauhnya umat ini dari Al-Quran dan Sunnah dari ajaran-ajaran Allah dan ajaran-ajaran Rasulullah akibat dari jauhnya manusia dari Al-Quran karena memang selain senantiasa lari dari baru lamanya akan menjadikan mereka menjadi orang-orang yang sesat diberikan kehidupan yang sempit. Orang yang jauh dari Quran dan Sunnah juga oleh akan mengakibatkan dirinya dilalaikan oleh harta dan kemegahan. Untuk itulah Rasulullah berwasiat kepada kita, taraktu fikum amrani lan tadillu abada in bihima wahya kitabullah wa sunnatu rasulillah. Aku tinggalkan kepadamu wahai umat muslim dua perkara, dua pedoman yang kau tidak akan tersat sepanjang masa apabila engkau berpegang teguh kepada dua hal tersebut yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah al-hadis Rasulullah Masyurah muslimin bahaya materialisme yang terjadi misalnya yaitu bahasa jarahnya kita sebut saja dengan ketunyan sehingga setiap orang memandang demikian mulia dan daripada kedudukan dan harta bahkan harta dan kedudukan terkadang disamakan seperti berhala. Naudzubillah min dzalik. Adalah juga dari akibat dari menjauhnya umat ini dari Al-Qur'an dan hadis Rasul. Seperti juga dikritik oleh Allah taala bermegah-megahanlah kamu. Siapapun orang-orang yang bermegah-megahan telah melalaikan kamu dari Allah taala, dari ajaran Allah, dari mengikuti teradan Rasulullah sampai kamu masuk ke dalam kubur. Surat At-Takasur Faktor lain yang termasuk masih dalam keadaan di dalam tubuh umat Islam sendiri adalah yang kedua membebani umat Islam dengan kecenderungan umat Islam yang menurut yang menurut bahasa ilmu pengetahuan disebut inferiori kompleks atau perasaan rendah diri yang di dalam hadis disebut penyakit al-wahan. Termasuk juga dalam penampilan. Masyarakat muslimin kita sangat menyedihkan betapa anak-anak kita yang masih usia dini sudah disuruh dan dipacu untuk pandai berbahasa asing selain bahasa Al-Quran yang tidak mampu apalagi membaca Fatihah belum juga tegas termasuk juga dalam penampilan orang-orang sendiri justru ada yang semakin bangga ketika mendirikan dan berkiblat pada pakaian-pakaian yang memang tidak disukai oleh ajaran agama Islam, yaitu pakaian orang non-Islam. Apalagi dianggap mirip dengan artis terkenal karena pakaiannya, sebagainya, termasuk gayanya dan sebagainya. Padahal semestinya kita bangga karena kita memiliki kekayaan intelektual, kekayaan ilmu, kekayaan budaya yang tidak pernah tertandingi dalam sepanjang masa dan sesungguhnya kita juga tidak perlu merasa rendah diri jika kita adalah orang-orang yang beriman untuk menampakkan keimanan kita. Marilah kita simak ayat Allah dalam surat Al-Imran, billahi minasyaitonir rajim wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersikap lemah, merasa rendah diri, jangan lamu, jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang mentinggi di sisi Allah jika kamu benar-benar orang yang hidupnya berorientasi kepada iman. Faktor dalam lain yaitu yang melanda umat Islam adalah budaya pembebean yang mengakibatkan buta dalam berbagai ilmu. Apa yang datang dari barat dianggap sebagai hal yang baik. Apa yang diikatkan dilihat di, dikatakan orang langsung diterima tanpa dicari referensi yang sah maupun mempelajari sumber-sumbernya. Ma'asyiral muslimin, seorang muslim memang diwajibkan untuk menuntut ilmu sepanjang masa. Bahkan kalau perlu menurut Rasulullah, kejarlah sampai di negeri Cina, artinya di negeri yang jauh. Adalah juga untuk menghindarkan diri dari sifat perbuatan kebutaan, ilmu semata-mata, dan sekaligus tersesatnya jalan daripada jalan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan akibat dari semua itu yang paling menyedihkan adalah timbullah dalam umat ini perpecahan. Perbedaan pendapat dalam hal-hal yang sepele tidak jarang jadikan umat ini menjadi terpecah belah, menjadi ber, berseberangan secara diametral, perpecahan belah suatu hal yang dibenci oleh Allah. Padahal perpecahan hanya akan membuat kita Hilang kekuatan dan akibat itu semua menjadikan umat ini merasa gentar dengan kekuatan musuh. Bahkan musuh pun tidak merasa takut dan tidak merasa enggan melihat kondisi umat Islam yang semakin termarginal ini. Untuk jelas Allah berfirman dalam surat Al-Imran yang artinya dan berpeganglah kamu semuanya pada tadi Allah. Janganlah kamu berderai berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang menjadi bersaudara dan kamu tidak berada di jurang neraka jurang kehancuran lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk Jamaah muslimin rahimakumullah. Yang kedua dari segi eksternal, dari segi khariji, dari segi luar diri kita. Selain faktor dahili di ke yang melanda umat tadi, secara sistematis umat lain ini juga umat muslim ini juga digerogoti oleh musuh-musuh Islam. Peperangan dilakukan baik secara terang-terangan dengan menyerang orang-orang muslim secara fisik yang sekarang juga masih berkecamuk semacam di Palestina dan seterusnya seperti yang terjadi di negara-negara Islam lain di beberapa belahan dunia masyarakat muslimin kelemahan-kelemahan ini harus kita segera pecahkan untuk menghadapi jalan keluarnya yang disayangkan adalah ada dari dalam umat Islam sendiri yang menjadi bagian dari propagandis ini tanpa merasa telah turut dalam pelemahan umat Islam pengkeroposan umat Islam dari dalam. Propaganda lain yang dilakukan selain perang fisik adalah melalui perang yang ini sangat berbahaya adalah perang pemikiran. Kita sebut saja dengan Ghazwatul Fikri. Benar-benar telah masuk dan merusak budaya dan keagamaan keimanan kita. Sehingga budaya dan budaya yang primitif, yang jahili, materialis, yang cenderung senang bermegah-megahan, telah menjadikan umat terutama generasi mudanya telah kehilangan jati dirinya sebagai kaum muslim. Kaum Pemuda sekarang lebih senang mempersiapkan pesta tahun baru Masehi dengan mendep trompet dan sebagainya daripada melakukan perenungan makna tahun baru yang sebenarnya yang penuh pelajaran perjuangan di dalam hidup ini. Mereka lebih senang merayakan Valentine Day atau hari kasih sayang daripada mereka berkasih sayang dengan keluarga, bersilaturahim setiap hari raya, setiap saat umpamanya dengan anak saudaranya. Bahkan peperangan pemungkiran ini telah masuk ke dalam rumah tangga kita melalui alat-alat elektronika semacam radio, kaset, HP dan sebagainya. Ingat, semakin merebaknya video porno yang dilakukan oleh anak-anak yang masih belum cukup usia, semakin memprihatinkan perhatian kita. Ma'asyiral muslimin, maka dalam peringatan hari besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maulidun Nabi yang penting di dalamnya adalah bukan sekedar ritual rame-ramenya tetapi bagaimana kita merenungi dan menghayati isi keteladanan Rasulullah antara lain yaitu persoalan-persoalan yang paling mendesak yang harus kita segera atasi ya ditambah dengan kekuatan jahiliyah yang tersusun rapi hanya bisa dihadapi oleh umat juga yang memiliki kekuatan dan tersusun rapi umat Islam yang cerdas dan teliti bukan hanya berjumlah yang banyak namun seperti buih di lautan seperti digambarkan oleh sabda Rasulullah Isail dan kepribadiannya yang kuat yang mampu menahan segala gejolak dan gelombang arzaman yang semuanya bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah sekali lagi hanya dengan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan nalar yang serta wawasan yang luaslah orang yang dapat berbuat yang demikian. Untuk itu salah satu jalan yang, har yang harus kita lakukan adalah pembinaan generasi muda melalui proses tarbiyah, <clears throat> melalui proses pendidikan yang berkelanjutan dan program dimulai anak-anak baru lahir, usia dini, TK dan seterusnya dengan mengubarkan semangat perjuangannya untuk menuju keimanan dan kekuatan akidahnya di dalam dada masing-masing kita semua untuk sama-sama ambil bagian dalam tindakan penyelamatan umat ini terutama pendidikan keluarga yang di sana adalah ibu sebagai al ummat satu ula wal aula ibu adalah pendidikan utama dan pertama Masyarakat muslimin ingatlah janji Allah Seandainya kita tidak ikut ambil bagian dalam hal ini, maka Allah akan menggantikan kita dengan generasi dan umat yang lebih yang lebih baik lagi. Dalam Al-Quran disebutkan A'udhu billahi minasyaitan rajim Ya ayyuhalladzina amanu man yartada minkum An dini fasofa ya'tillahu biqawmin Yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatan adal mu'minin A'izzatin adal kafirin Ijahiduna fi sabilillah ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم في سورة المائدة Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang meretak lari dari ajaran agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah menyintai mereka dan mereka pun mencintai mencintai kepada Allah yang bersikap lemah lemah lembut terhadap sama orang mukmin Kemudian mereka bersikap tegas terhadap orang kafir dan mau berjadi jalan Allah dan tidak takut-takut dicela oleh orang karena perbuatannya ini. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang digendakinya dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Masyirah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu paling tidak yang diperlukan tiga langkah strategis untuk menjawab tantangan dan problematika yang dihadapi umat ini. Seperti umpamanya yang pertama kita lakukan tazkiyatul qulub atau islahul qulub, pembersihan hati, penyucian hati kita, yakni dengan cara senantiasa membersihkan hati kita, mengeluarkan, menghindarkan kotoran-kotoran dan noda-noda kedengkian, syirik, nafsu dan iri hati, segala penyakit lainnya yang mengisi hati dengan dan mengisi hati dengan kekuatan akidah iman kepada Allah dan Rasulnya yang sekuat-kuatnya dan semurni-murninya. Yang kedua kita lakukan tajdidul mas'uliyah, melakukan pembaruan tanggung jawab, mengadakan redefinisi tanggung jawab kita, peran dan tanggung jawab perbaikan bukan merupakan tugas orang per orang, bukan hanya tugas para ulama atau para kiai saja, bukan saja para ustaz dan para guru, bukan juga para pemimpin semata-mata. Namun tugas rahmatan lil alamin ini, tanggung jawab perbaikan umat ini ada pada kita semua, masing-masing umat yang punya tugas amar ma'ruf nahi munkar. Pun demikian, generasi muda yang memiliki peran yang sangat penting dalam menjadi pelopor untuk perbaikan umat selaku agen pembaharuan terutama dalam penegakan iman dan penegakan syariat. Yang kita, yang ketiga adalah penerapan akhlakul karimah dalam kehidupan kita sehari-hari saling menghormati dan menghargai saling menasihati dan bekerja sama dengan segala hal yang kebaikan sesuai tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah. Kiranya tiga hal inilah yang perlu segera kita Lalu terutama momentum yang paling tepat adalah di bulan Mauludin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan iman dan taufik oleh Allah Taala untuk senantiasa berlaku, berjuang dengan sekuat tenaga dalam rangka menegakkan keimanan dan keislaman ini. Wa may wa man yatawakkalullah fa huwa hasbuh. Kalau kemudian kita tawakal kepada Allah sepenuhnya karena Allah Taala yang akan mencukupi segala-galanya.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 الله امركم بأمر بدا في بنفسه وتنى بملائكة مسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية الإنس والجنة والجن وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كفي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدئات والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم ارزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة واكتب اللهم الستر والسلام والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم يا الله يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم بال... إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر